Utai makalah kang kambing limo. Iku an Umar sange na Umar radhiyallahu anhu. usah tanya Umar iku kala dawuh sapa Umar. Oleh dawuh mau kufan alehi halid dan mau kufno ning Umar. Maksudnya berhenti ning Umar. Berarti panjang dawuh Umar. Aumarfu fu anu to dawuh iku diangkat Mana iki sanat no ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemungkinan ini dawe Umar atau dawe sing dinukil sing no sangking kanjeng Nabi. Fal mauqufu mongko te kang aran hadis mau iku ma perkara ya kang den riwayatno apa ma sohabat di sahabat. Wala yuta jawazulan ora den lewat nopo bi hadis ora diterusno ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lawal marfu te hadis marfu ma perkara akhbar ingkang nyritakno bi ing masofa sahabi imam sapa sahabat angkau di Rasulillah sing dawuh kanjeng Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pak intinya nak ono hadis moko berarti berhenti di sahabat. Tapi kalau marfu dumiki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngene. Laulat di'a'ul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Laulat di'a'ul ghaibi umpama ora kuatir ngeklaim barang gaib. Ngeklaim ku dakwa, dakwa ngeklaim ngerti barang gaib. Barang gaib sing ora ketok akibate. La syahidtu yakjine nyeksain ingsun ala khamsi nafarin ing atase limang kelompok tak sekseni annahum satemene khamsu nafarin ku ahlul jannati ku penghuni swarga. Kau wis KTP ini swargo, wis penduduk swargo. Kalau saja saya tidak takut dikatakan mengklaim tahu barang goib, pasti saya berani bersaksi. Nah, lima orang ini pasti ahlul jannah. Elaula eh, ma khafatut di'ai ilmil ghaibi. Umpama ora kuwatir ngeklaim ngerteni ilmu goib, iku ungu nyegah, nyegah ingsun songgong ngomong apa wae. Lakul tu yakti ini ngucap ingsun syahid tu ala khomsi nafarin. Subhanallah. Syahid tu nyekseni ingsun ala khomsi jamaat ini atas limang kelompok. Anda um saat temen khomsi jamaat dikumin ahli jannah sangking penduduk swarga. Intinya pen, lima orang ini pasti penduduk swarga. Meskipun Sayyidina Umar tidak berani dawuh karena takut dianggap ngeklaim ngerti barang apa. Koi. Jadi nak daftar siji al fakiru ke syaratnya fakir. Terus iyal di anak akeh. Jadi syarat siji ku fakir. Anak akeh, rumah tane akeh. Jajal wae apa wis? Kita akeh sing wis fakir. Akeh, akeh wis. Ya? Alhamdulillah berarti fakir. Sohibul iyal. Siji al fakiru kere. Fakir kurang seru no. Kere no. Al fakiru siji kere. Wes kere sohibul iyal di rumah tanah akeh. Rumatan akeh iku anake akeh utawa bojone akeh. Pokoke pikir. Pokoke sementing rumatane akeh. Iso anake akeh, bojone akeh. Wawa te fakir kuman wong yas kunu ma'ahu. Kang wawa utai iyal. bahwa te kang aran iyal iku man wong. Yas kunu pang manggon sopo iyal utawa man ma'ahu sertane fakir. Didaran iyal wong sing manggon awor kowe, Watajib bulan wajib tuh nafaqoi wong alihi ngatasé man sing fakir man. Kabdi kau budak wa roatihi. Jadi kena fakir ya bujumu papat fakir, anakmu akeh fakir, jadi pembantu akeh yo ya, fakir. Tapi coba no fakir di pembantu begitu lha mulane angel, gak? Fakiram kan gak di pembantu toh? Berarti rong adil jannah. biro sih sitok? Rong adil jannah. Anak biro. Akeh ku sak ombe ya 20 munggah. Aja kok telu jamak akeh mboten. Akeh ya 20 munggah. Jadi siji penduduk swarga yang fakir keluarganya akeh. warga akeh ka abdihi budake ya akeh wa mrati bojone wa walati sohir anak cek cilik-cilik. Anake wis akeh tok pabrik pekerjaan kok karek ngemel malah anak anake cek cilik-cilik. Sambil wal mar'atu lan wong wedok arodi kang rido anda sange mar'a sapa zaujua bojone mar'ah. Wong wedok sing bojone ku rido seneng. Bisa angel lho. Angele mau nak wis sukses mulai seneng wong liya, nak melarat padha bosene. Dadi angel tuh diridani bojone kok angel. Wal mar'atu lan wong wedok al mutasaddiqatu kang nyodakono bimaria lan mahari mar'ah la zaujia ing atase bojone mar'ah. Wong wedok sing hae mahar diberikan suaminya isaksi. Wasaksulan nomor piro? Ya? Nomor lima wong arrodi kang rido. Nomor papat. Ya? Wasaksu lan wong arrodi kang rido anu saking sopo apa wa wong tua loro sahes. Iku cek gampang. Wong tua, wong sing dani wong tuane loro. Nomor terakhir wata itu lan wong sing tobat minazam bi saking dosa. Ruya dan ya nopo anau Usati Nabi Kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Dewa sopo Nabi Atta Ibn Adam Bika Man Lazam Ata ibu te wong sing tobat minat dambi sanging dosa iku kaman kodine wong lazam bakang ora orang dosa iku mujud lahu kediman. Wong tobat terus dosa iku dianggap koyo rata tau dosa. Ruang lewat nang hati sebal bihaki membeni. Waruya nanti ranof anakku kola kulu bani adam otis kabiani bani adam khoto nuwake salah Asal sebani adam wake salah wa khairul khotoin. Utawi api-api ya wong sing salah iku waktu sing gampang tobat jadi elah wong itu mesti salah nah, sing elah api-api sing salah sing ada apa tobat Kawan-kawan yang hati sebalik Imam Ahmad, Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Imam Waru ya lan dirwantum annahu qala lawu afrahu bi taubati taib. Lawu yaktine uti Allah afrahu luwes seneng. Seneng banget kita taubati taib lan tobat wong sing tobat. Minaz zamani tin wong sing ngelak alwaridi kang ketemu banyu. Wa minal atimi lan dibanding wong sing mandul alwariti kang saiki duwe anak. Anu Wa minad dhalil lan dibanding wong sing sesat alwajidi wong sing kelangan barang. Wa minad dhalilan sangung sing kirangan barang al wajibi kang ketemu. Jadi awal banget senenge kelawan tobatewong wong dibanding tiang sing ngelak ketemu banyu. Wong sing wis difonis mandul ternyata duwe nopo? Anak wong sing kelangan barang terus ketemu. Ya kira-kira senenge Allah sampai seperti itu. Nah ana kawulane sing tobat. Paman mongko te sapane wong tabah iku tobat sapa man ila Allah maring Allah tobatan kelan tobat nasuhan kang tenanan kowe nak tobat tenanan asal tenanan. Ansa mongko nglalekno sapa Allah Allah hafizaihi ing tukang jaga lorone wong, yaiku rokib atit diparingi lali. Dadi catetam sing elek-elek iku diparingi lali. Pokoke kaya. Mane kula niku ndonga mugi-mugi malaikat kula seneng tetek elek kudu lali. Apa aja dongakno pikun kok tersinggung malah lali ngono aja. Ya, ya. Ngono mriki ya Allah, paring ana rokib pikun wae. Tersinggung dene apa? Dongakno sing nyateti elekmu iku Bali sing apik ora ono catetane dadi kok padha. Kaya kowe kan elek tok kan. Sing apik ora ono catetane sing elek Ali, Berarti kosong-kosong. Wa jawari khagulan anggota sing tau bogo maksiat diparingi lali. Ya kita tahu kan tanganam sing bogo haram sebenarnya dadi seksi. Si kelem sing timbuk saksian itu. Wabiko al ardi ini gue keliru mesti ini biko beten buko. Wabiko al ardi lan lalek no tanah-tanah sing ning bumi. Sang dulu jadi seksi maksiatem. Gue dugem gue maksiat itu kan bumi-bumi nyeksa ini. Lha itu paling lali kabeh. Paling lali nyeksa ini. Jadi sampean terus do tell me do idiot. Bumi iki apa nyeksa ini wong salah. Lali Gusti jadi <laughs> Dadi kuwabe seksi. Kullaha ini biko al ardi dilalekno khotoehu ing salah saleh wong wa dinu baulan dosa-dosane wong. Maksudnya nak kira ngamal apik kabeh do eling, nak kira ngamal elek kabeh do napa? Lali. Rawahu riwayat nang hadis sapa Abdul Abbas sapa Abdul Abbas. Jadi ini Dewi Sayyidina Umar, umpama saya tidak takut mengklaim bahwa saya tahu barang gaib, pasti saya bersaksi kalau lima kelompok ini ahlul dan satu orang fakir sing keluarganya akeh. Masih tetap soleh loh ya. Wong wedok sing diridani bojone yang mau bersedekah membebaskan kewajiban mahar. Ini mahar Arab. Mahar Jawa seperangkat alat sholat agak tunggal itu. Oh, ibu mahar opo wis ramutu. Cara kula rada haraman. sering kula kan kiai sering akan nang dengan ibu seneng. Ngerti kok mahare napa? Seperangkat kriminal gitu cara Mbok yo ngregani, wong kadang nakal regane sak juta, yo wong solih regane seperangkat alat salat kanggo selawat. Ayo kan rasa tak contohno kowe kowe wong ketok wong soleh atau zino, Wong nakal ae eh, kadang sepisan sak juta itu juga selawase seperangkat yo ngregani wong solih to. Mboten. Jadi mulai itu berapa baroka. Tapi misalnya solihah kok jaluk Fortuner, ya, solihah kok mata duit. <laughs> angel urip ya, angel. Jadi nak kona adi no seperangkat alat sholat. Paham ya? Nak ra kona ah tigo ya wong kok. Materi. Ki milih kalau Cara kula milih materi. Jadi Berarti pinter, lah pentingnya duit. Dari bangun mau di bujuk kono ayu mari fakir dong. anak santri ini sing gue guri. mari jantung mbak. Om bujuk pilihannya loro tok. Nak kono mari fakir. Nak cerewet mari. Jantungan kayak mana di? Mila sing akhlake apik iku ora gelem mek kowe. Ayo Biasanya kan gitu, yang ideal tuh gak gelem mek Mulane kiai-kiai sering dibantah santri nih kan, wong wedok rabi aja ya nggak delok li jamal lihat ya delok ayune kan ngono, wa malihat ya delok dunyane, wa hasabia delok nasabe wa bibit bebet apa cara mjo. Masalahe mbah sing kaya iku ora gelem. Akhire pokoke wedok, terakhir wae. Angel nang wong Jawa angel, mergo napa? adat Jawa wis kadung salah. Mulane kita istighfar ya, adat kita itu kadung salah. Makanya nastaghfirullah kita salah. Kita ini sudah kadung salah, Orang apa-apa salah. Pemenang sing kiai-kiai ini kadung salah. Wis ra obat tobat, wis kliwat, wis <laughs> Kecuali mbok jajal wayah malah perkara kan nambahi perkara. Begini ya, Sayyidina Umar itu pernah pidato. Makanya saya ngakui, nggak ada orang sepinter sahabat. Apapun hebatnya tabiin, tabi'i, tabi'in, tabi, layum, itu nggak ada yang sepinter sahabat. Karena barokah mirsani langsung wajib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Umar pernah pidato. Ya mak Saronisa, kata Umar, ya mak Saronisa, wahai para kelompok perempuan, kamu jangan mahal-mahal ketika minta mahar. Kalau saja ada yang berhak paling mahal tentu putrinya Rasulullah dan istri-istri Rasulullah. Saya bersaksi mahar pada istri-istrinya Nabi dan putrinya itu tidak melebihi angka sekian. Umar nyebut sekian. Itu pernah saya hitung sekitar 4 juta 5 juta. Itu angka minimal. Angka nopo? Nyaman. Sehingga karena ini wanita-wanita terhormat, iskamane coro Jawa, tak terjemah coro Jawa, Lima juta itu fleksibel. Lima juta, nah, orang seperangkat alat sholat itu tidak ada hadisnya yang seperangkat alat sholat ini. Karo jini ngenyek uang kan. Kemana kemungkinannya loro, nak bujum merah sholat, seperangkat alat sholat bin sholat. Berarti yang ngenyek bujumu orang sholat. Nak bojomu kuning, wong gudange ruko, bukai ruko. wong sholat ruko espirang pirang malah bukai. Jadi lorone kemungkinan elek kabeh. Ya, tapi wis sadar wong nak kiai nganti bosen no. Kecuali niate ape simbol bahwa orientasinya sholat. Nah, gelo ini ora. <laughs> Rai-raine orientasine sek ngono ora. Nah, kabeh kan tiga kemungkinan. Nah, kemungkinan keempat karena Allah Ghafurur Rahim orang nyuali iku iku lagi bener. Mergo Allah Wabi, apian, Allah ora Gus Bah, ora kiai apian. Apian roh ngono ya kira piye-piye. Iku kemungkinan terakhir iku bener. Saking Ghafuri Allah salah lae ya timbaran ono. Timbaran. Sehingga Umar itu pidato begitu. Zaman itu orang Arab niku mungkin delok tengene kitab-kitab mahar itu Nabi ketika nikahi Umi Habibah itu maharnya hampir seribu dinar. Ada yang bilang 400, dianggap 400 dinar. Ini pun 400 dinar berarti 800 gram. Ini Kan lebih lah, kali 4. Satu dinar itu 4,25 gram. Sorry, sorry guys. Satu dinar itu sama dengan 4,25 gram. Berarti kalau 400 kali 4. Ada kok Mustafa Saka. Kurang 16 ya, Mas tak sekolah no matematika. Es koma dua lima hampir dua ribu. Kalau dua ribu gram, itu sak gramnya kan sekarang lima ratus ribu ya. Berarti berapa mas? Sak itu berapa? Seratus juta. Berapa? Seratus juta. Kuat rapi seratus juta. Makanya mahar di sini dicontoh no, Wong wedo ahli swarga sing maharnya dikasihkan suaminya mergo satu juta no. Nah, contoh kan kayak iso. Seperangkat alat sholat tiga nopo bojone jaluk swarga kan no. Kan ini kan perempuan yang ahli swarga ya. sing maharnya dikasihkan suaminya. Jadi mahar yang Arab itu nek gue mangan. Mergo satu juta. Mulanya bayangannya Quran nak wis rabi sing ora duit terus duit mahar itu nek gue berang pirang tahun. Mana disebut fa inti benalagum an syai'in hu nafsan fakuluhu hubani amaria. Nama Harjowo kan seperangkat alat sholat. Mau nih itu yang pasar, rukai walang pulau, saja tipis gitu. Biro ya, gimana? Biro biro, rong pulau ya. Terus ongkos bungkus nganggo kertas sing apik biro, sepuluh ribu ya. Berarti biro apa? Satu sepuluh ribu. lontar organik, biro. <laughs> itu sandekan ambek iku selawase. melandirah barokah. Nikahi santri Jawa ora barokah. Umar pidato begitu. Ya yes, kira-kira gampangannya terjemahannya. Fakomat imro'atun min hunna. Di antara perempuan yang mendengarkan itu protes. Ya Umar, lesa gak ilaika. Sama siapa otaknya? Lesa gak ilaika. Wa kola ta'ala wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintoron itu mal sing la hasrolah. La adadalah. Umar, keputusan seperti itu tidak wilayah kamu. Allah yang Tuhan saja membayangkan wa ataitum ihdahunna kintoran dan kamu memberi istri-istri kamu itu kintoran. harta yang nggak terhitung. Orang iso mbok batesi, satu juta aja kurang akeh, cek Fortuner, cek Alphard wes kintoran tuh harta yang nggak terhitung. Allah saja bayangkan mahar boleh kamu memberikan istri kamu itu kintoran sak waladina corong Jawa sak wah sak wah. Nah aku saya lagi golek dalil kapal atau apa? Ora iso dalil ana hadis gak Gus walau khotaman min hadidin. itu ku rasido peristiwa itu ku rasido. Jadi ana wong fakir, ketemu wong fakir itu, iku. Sing fakir wedok iku mau bayar elek, bayar elek kurang sopan dak roh pokoke ya Rasulullah saya ini perempuan yang nggak ada yang nanggung. Jika engkau punya minat ke saya, wahab tuh laka nafsi. Saya memberikan diri saya untuk kamu. Nah, ketika Nabi kelihatan nggak tertarik, terus sana bocah elek iku wong. Ya kue barang ruhin, barang uniku. Nabi, nak jenang buatan minta terakhir aku keluar ampun. <laughs> Karena Nabi, usai oh, kita bedaannya kan loro. Iki jawaban, aku kepengen jadi wong soleh. Wong suge rabi ku seneng gak untuk wong melarat. Gak seneng kan, gue gak level. Wong melarat rabi ku golek wong sing rumah atau sing nambahi melarat ya, aku takut. Maka wong fakir jane haram rabi. Mereka rabi wong suge elek-elek keluarga rabi, wong larat, rabi wong larat, wong rabi pengen nona sing rumah malah ketemu wong larat. <laughs> Ono pikir orang tuh gon nengkap nikah. <laughs> Nah ini pangeran Rahman lalai bayi rabi. Tapi ini cara hukum, maksudnya orang cara orang cara petir. ya nyatanya do rabi aneh. Kayak ini cara hukum. Mulane Nabi ngendikan hukum rabi pertama bi manis tato amikumul baata baliat aja. siapa? nak mampu biaya ibu lagi oleh rabi. Jadi harabimu aslinya haram kabeh. Mulane dadi ning ngene iki kan ora barokah. Mergo dimulai sangka nekat napa? Sangka napa? Nekat ae Allah wapi andalah yo. Terus juga, tapi secara fikih memang rabi kamu semua ini insya Allah haram. <laughs> Orang lebu manis tato amin kumul, tak ada faliyata sewa. Nah, sama rasa protes. Lah kok baru kagus, lah itu api aneh pangeran. Ngono lah ya rabi piye, no? Nah maka bayangan Arab. Mulane ayat iki ke Fuad nak diwaca ning Jawa iku wong ora paham. Mergo Allah bayangno wa in aradtum mustibdala zaujim maka na zaujim wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu min syai'a. Jika kamu menghendaki nikah, nikah perempuan segampangannya. Kemudian kamu ingin menceraikan istri itu yang sudah kamu nikah, maka jangan ambil sama sekali apa yang sudah kamu berikan. Allah oleh bayang no, yang kamu sedang kamu berikan itu apa? Wa ataitum nakin kintorun. Buka idunya sak waladina, sak aki-aki. Lah nak ning Jawa ora ngarah ditarik kembali, seperangkat alat sholat tau dikeloni limang tahun. bentuk es kaya apa? Jadi ora dilarang pangeran, wis ra kalau ana sing narik kembali ngono maksud itu. Jadi ayat itu kan bayang no ada orang menarik kembali maharnya mergo fortuner anyar. Kan kemungkinan lah saya ora iso ngeloni, tarik balik kan ngono. Atau kowe mahari Inovaribon ruhin misalnya rabi, mahari Inovaribon sugo ning Gunung Kidul. bareng pegatan kan, wah kok enak aku serai iso ngeloni kok Inovane cek peliharaan tiga keluarga ini ditarik. Ada minat menarik karena jumlahnya signifikan apa? Makanya Allah wa ataitum ihdahunna ya, berhubung jumlahnya signifikan tertarik mengambil yang serai iso ngeloni kan harus Nak neng Jawa, ya, wong paling medit sak Jawa. Kepikiran gak narik mahari, aja. jawab. Gak kepikiran kan seperangkat alat sholat terus limang tahun kan wis suwe. suwek Lha iku ora dilarang pangeran fala tak khudhu minhu saya ojo cari meneh orang arah gusti iku ora krana soleh mergo nilai ini paham ya mana kerabi Jawa ora iso dibayang ning Quran Mana jarang wong rabi wong Arab, jape ya ora kuat mahari. Mahari tok orang ngagati, oh ngagati orang kok sih. Mahari tok lu kira kuat. Kabari saya iki 4 miliar, sing saya iki saya Sing saya iki loh, sing wong Arab asli, sing wayu, sing normal lah, itu 4 miliar. Sedengan ya. 4 miliar. Lah omah saya isi ini. Lah saya misalnya wong Indonesia wae agak sing mahar misalnya Fortuner wis 500 juta. Omah sak murah-murah ning Arab sak miliar, ya sak miliar setengah. Mohon cara fakih ngono laha asukna, dia berhak punya rumah. Tapi kanji Nabi ya unik, gawe aturan ketat itu pada lelaki, tapi Nabi ngendikan api-api wong wedo esaruhun namu nasing biaya ini murah, tapi orang murahan. Nah, tapi nak rukoh itu ketok yang eh, angel itu parah, parah. Mulane hadis iki kok ya ora ngarah paham wong wedok sing diridani sing lanang sing nyoda nyodakono mahare dikekno sing lanang. Saya seperangkat alat salat dikekno iku ora solusi. Kui iso misale dagangan bangkrut terus ditempoi ambek seperangkat alat salat. Tapi nak maharem Fortuner kok kowe kolab 1 juta kan iso didol. Lah iku nak nganti so Fortuner didol dikekno sing lanang. Yang dulu biaya napa mah? Mahar iku swarga. Mulane nek kene bayangane piye? wanita ahli suwargo adalah sing mensedekahkan maharnya dikasihkan jaminan. Ibu kira-kira mahal seperangkat alas sholat atau fortuner. Kira-kira wah sini gue hadis ini. Fortuner. Tapi kita coba bantah aku, ah Gus aku zaman Nabi Rano Fortuner. <laughs> Wes sauni unimu lah. Wes <laughs> kadung goblok terus pokoknya sauni. Saya udah goblok bareng-bareng. Kiai ini ya goblok, muridnya ya kok goblok. Goblok itu ya ape. Lah ape ya kersane pangeran. rumah samu ke goblok kersane sapa? Mulane kula ngenyek goblok orang niat ngenyek, Kang. Goblok itu ya kersane pangeran. Namno dadi tawadukmu ya iso swarga. kue pinter dadekno sombongmu roh kok jadi sawai kayak mau goblok yang bus wargo. Sebenarnya kalau protes, gusti goblok bus wargo. Oleh ridho be goblok ya Allah. <laughs> Akhirnya mau melebihi wargo lewat jalur ridho be kodok kodar. Kok ketemu aku nih swarga. Lah Gus lanjut nang swarga aku wong alim. Tadi kok ketemu. Sisi tok jalur alim, sisi tok ridho be kodok kodar. Lanis semoga besok menjadi rodi itu bila robba wa fil islami dinas. Makanya beda ya adat kita dengan Quran itu kadang jauh sekali. Jadi termasuk sunnah rasul itu memperbanyak mahar. Nabi sing ane kaya ngono itu maharnya mahal sekali sama istri-istrinya. Sayyidina Ali sing aku yang ngoten. Niku nyiapkan dua unta untuk pernikahan dengan Sayyidah Fatimah dan unta itu bayangannya ya didol terus dibelikan emas. Jadi itu ya enak masyur nih hadis-hadis sohail sing akhirnya Onton itu disembelih Sayyid Hamzah ketika beliau ngalami mabuk yang zaman itu mabuk belum diharamkan dalam nopo Islam. Saya hitung wae, sementing dihitung mawon. kalau onta dua, saya itu onta berorgan, kira-kira 30 juta. Tiga tiga puluh sapi, orang pulau juta, tiga tiga puluh juta, anak loro rakwes enam puluh juta. Itu dipersiapkan Ali mau dijual untuk beli nopo emas. Padahal Sayyidina Ali terkenal kona'ah, istrinya Sayyidah Fatimah juga terkenal kona'ah. Itu nilainya keinginan beliau masih seperti itu. Jadi gak terlintas seperangkat alat apa? <laughs> Tapi waktu itu dua seneng. Tapi lu era barokah nah ini peringatan. Siapa yang seneng aku? Lu era barokah menah itu kawin mahare nganggo rupiah nganggo tanggal lahir jaluk bahasa Arab. Wah, itu tabarah barokah. Mergo ngel ya ini latihan bahasa Arab. <laughs> Wong kiai ini ilmu ini pas-pasan kok bahasa Arab no sewu sangang atus hitung pulau loro kan sesuai kelahiran. Kulo mati bosen ditakoki tiyang kon bahasa Arab non iku. Tak takoki lha kena apa badhe nikahno tiyang terus. Nak basa Jawa i sit. Bahasa Arab jelimet mergo jumlah mahar berarti piro kira iso lho bos kiai lah. Takoki dhewe nek iso. Ya mahar iku piro? Tak saiki kelahiran piro? Misale sing ora bisa iki 2000 Firaun. Kan lahir itu kan biasanya kan tahun bulane tahune. Pokoknya hari terus wes jajal mus. nggak tak kayak duit. Nah orang tak jalur jalur nih loh tak apa nurunan. Asal langsung. Saya Sewu. pecahan pecahane kok Gefon. Gue gue singgal ngelo gue. Misra baroka. Kiai ku wong soleh. Nomor loro ikhlas. Ngel-ngelo wong fasik wae dosa, ngel-ngelo wong soleh. <laughs> Paham ya? Padahal jari Nabi wala dororo wala Oh kiai meriang didelok wong akeh ra iso ya isin. Kudu bener uteke ra cukup. <laughs> Ora tau sekolahane Arab kan. Maksa bener uteke ra cukup. Ayo bahasa Arab ku beda bahasa Jawa. Nak bahasa Jawa ku piro? Misale 1700 bener. Piro Mas matematika? Piro hen? siji nak sebelas biro Sebelas ya. Nah bahasa Arab itu ini sih ahada asaro, no? Nak puluhan itu ini sih ahada asaro, nak rolas isna asaro, nak satu sepuluh. Segede se miatun wasar. Nak mulai sewu. Ya ngono mikir ngono terus. <laughs> Tapi kalau dua solusi, tak warai kena dadi kiai isin, isin ra bahasa Arab tapi mahare ben saya tak warai nih bodoni, tapi mesti bener, bodoni tapi bener. Kan mahari biasanya dia sih, Ya kan? dia saat katanya ewu oh, jumlah itu kan dia. Ya kan dia di depan umum kan dia Tak warai ini kan kan arai bahasa Arab. gak Pak, saya ini gak niki mahari pengantin gak jumlahnya sak menten basa Jawa. gak cari sedaya sing ngono bihadal mahri. <laughs> Wah, itu mesti sah. Udah ada harus kesuwen apa? Timbang Arab mau mikir loh. Ya, tapi kan kita tetap bahasa Arab. Tapi kan gak mikir di ifda wa alfin wa isrina kan ya dapat meja paham kan ya angkat apa kan niki mahare nggih jumlahe sak menten seksaene nggih Mergi mengki kula ngangge pasar. <laughs> Jenengan ora mesti paham kula ora mesti iso. <laughs> Wis jujur ae. Jenengan ya ora mesti paham kula ora mesti iso. Niki mun tengah-tengah mun nggih Pak. Mari kita sapa bihadal. Nah. Selesai kan? Mereka bahasa Arab hadza itu bahasa Arab tertua di Indonesia. <laughs> bahasa Arab hadza itu bahasa Arab tertua di Indonesia mergo ana wong Jawa iku kaji. Ngajak anake ya kriting kaya rugen ana. <laughs> Anak kriting. Tukaran nambah ana wong Arab. Apa kan tukaran nambah ana wong Arab. Lah anake cah kriting tujuh atas sampe wong Arab. tujuh <laughs> atas kan kalah gede anake rugen ora <laughs> Terus mungkin gak terima, aneh wong Arab itu dijual terus. lari dijual terus bapak wong Arab pun gak terima. Lima data ribu ala di soal wong kok anakku buat tabu itu bi. Lalu kan gak paham, muter raju kembung. <laughs> Soalnya maksudnya gue, anakku buat jatuh suwi yang cacile kok buat jatah seru kan akhir paham lah anakku dia tahu tak ya anakku dia ya tak Maksud gue anakku dikenek nih tak kan. Rugen mau sarap bada bada apa bodoh. Lah anakku dihada ya tak. Ini gue ngarape mantuk mantuk. Masih mantuk oh ya senang ngono rapopo. Iya, anakku dihada itu iya, tak ya, maksudnya anakku dijotos mulanya anakmu tak jotos bahasa Arab tertua di Indonesia itu apa ada kode ini Kan gak iso misalnya li anna waladaka dribu waladi fadorok tuh kan gak cukup. Nakune dok ngono ora cukup. Daripada ora cukup ya anakku diada. Ya. ya tak apa? Ya bebas Indonesia. Tapi wong Arab ngerti Maksudnya iku ngono ya. Paham ya? Jadi kena di ngel-ngelo calon mempelai. ada gak sing kurang ajar ngono ning kene. Sing mahar nganggo tangga ada Oh, ada lagi tren nganggo di padak. Wong nganti duit itu Lima rupiah ya nomus dari jual BRI, saking kepingin ini. Murabi kok singal ngelok wong baru kah Ora tata. Kuwi mau ngel ngelok wong saleh itu dosa. Lah kok kiai ini bersalami template satu sewu meriangi seminggu. <laughs> Perkara ada mikir bahasa Arab ya. Mau. Ngerti nak disekseni kiai Leo kan malah isin kan. Lho misalnya gue neng neng yogyo kan ono Ki ya, kayak ngerukem misalnya neng Rembang malah nembang mau nang Gus Naji malah meriang. Kan gak wani, kayak Ki kan biasanya bagian dulu, sing angkat kan sing nom. Mari meriang wae, sih gue heda wae apa? Heda wae. hari heda. Halan, enggak nak ngantene tak kok kok ono jumlah-jumlah. Oh tak dudono. non, Mana heda mesti bener ya, apa? Ya, mereka bahasa Arab tertua No? Bahasa Arab tertua di Indonesia. Lah anakku dihada ya tak. Hebe. Waduh ning Indonesia. Tapi kalau suwon eh, mulai saiki sing nom-nom rapi ya minimal sak juta lah. Dorong juta. sing fakir ya sak juta lah. Sing sugih ya sepuluh juta. Pokoknya sing kira-kira pantas. utawa keceluk wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintoron itu harta yang enggak terhitung. Ya pantas saya 10 juta. Sepuluh juta semua orang kena dihitung gampang kok. Diadai sing ora rapi. Jadi kersane ya sak kresek. Nah, hitung sak bungkus kan orang tulisannya 10 juta. Lah itu malah kena dihitung adewe ning kresek sing gak rapi. Oh, tak main lagi. Lanto <laughs> supaya saya ada apa? Ada. Mereka nak dihitung kan kuatir salah. Gue nyebut 10 juta ternyata sayang juta kan masalah. Karena pergi. Muni 10 ternyata sayang juta kan. Namun ini kan. Oh mesti bener ya. Ya tawarai solusi meng, menghindari kesulitan bahasa nama Arab. Anam tihada ya allah Repot nih. Nanti kalau suwana, rabi ini gue yang paling baru. Saat ini di sarang juga banyak gerakan itu. Maksudnya banyak mas saya yang nanu santri rabi, cuma mahari yang pantas. Sampai saya menyaksikan sendiri ada dalam nikah niku. Mbah Mun saking lomanin niku digani sapi. Ya sapi tenan. Ya sapi urip. Nih. Itu gue ngergani santri mergo lama sekali di dalam tiga isapi kon dadekno boh mahar ya memang memang ada tadi makanya Umar ngitung sudah segitu aja diprotes sama perempuan kalau ta'ala wa itu ihdahunna kintoron artinya Allah sendiri bayangkan mahar itu sejumlah kintoron karena jumlahnya banyak sehingga dianggap heroik ketika seorang perempuan mengesahkan maharnya dipakai makan keluarga lah anak mahram kena gue makan keluarga ya, seperangkat alat sholat kena gak ketika krisis kena solusi gak? Orang solusi blas yang betul payu sobo rukamu. Kecuali kita tahu gue tahu merapi meletus terus rukamu jadi taman kira mati, itu rupa keramat ya. Lah gue iso orang lah gue. Ya rupa biasa ya no? Ya jadi bayangannya pangeran Budi, uang lanang ya kayak mahar nama. Wa ista guna nama. Bentar. Ojo kaya adat sebagian daerah Indramayu, ya sebagian daerah itu adatnya gitu. Mak nikah itu mebel dikirimkan, mebel lemari. Tapi kalau apa gatan ya diangkuti. ya ada daerah seperti itu, ya ada semua. Tapi saya pernah diceritain anak sana begitu. Itu cara Quran tidak baik. Sing wis no, ya wis. Pangeran oleh ngendikan wa kaifa wakat wa qad ba'dukum ila Makanya saya berkali-kali fatwa dan saya tidak akan bosan berfatwa. Allah itu selalu banding wong soleh, itu wong dolim. Terus wong soleh itu disalah. Nak wong dolim kan pancen asli salah ya. Kamu jangan salah paham jadi koper. Nak wong dolim kan asli salah. Saya sudah katakan. Nak wong dolim kan wes asli. Tapi Allah sering banding wong soleh, itu wong dolim. Diukur tingkat heroiknya dan tingkat kedermawanannya. Jadi soalnya sebenarnya Allah nyala nurukin gini, kan ke wani mati demi bahak. Boten gusti, hmm, anak gue preman wani mati demi bosi. Mesti ngono ora kok mungkin. Kowe wani gak bengi-bengi tajud boten gusti anyep. Oh, maling pitik wani ben. Jadi nanti itu begitu, semua orang soleh dibanding orang dolim. Terus aki-aki orang soleh itu kalah. Berarti sampai ngono. Misalnya gue mahar 10 juta, sepuluh juta rabimu setahun. Kira-kira kelon sing piro Kira-kira nak bojone ayo, nak elek yo arang-arang. Misale bojone ayo. Jawab ya, Mas. Misale rabi setahun, kira-kira kelon ana ping kira-kira. <laughs> Lho nak iki ora jorok iki hukum. Tak hukum iki nabu ala sahih napa? Pokoke barang hak itu gak kira-kira rabi setahun kira-kira ngumpuli piro? Piro? Umumnya wong umumnya bojone ayo coba yang aja elek. nak elek arang-arang mungkin. <laughs> Gak kira-kira umumnya umum ya, Tiga separuh aja bro. Satu satu seket. Eh, satu seket sepuluh ratus widak setahun itu dul. Bro bro, kudu Mustafa sih jawab. Separuhnya kalau ratus widak bro. Satu solong pula ya. Bro, nggak aku sing jawab tapi bro Satu solong pula, tiga B, satu kumpulan itu satu saya bos bro bro kok dong? bro berapa belas juta? Mahar biro mau? 10 juta. Enggak misalnya 10 juta. Lha iku kok mbok tarik piye? Wong fasik wis andekan, Bro. Wong fasik iku sandekan iku iso 10, iso 1 juta, iso 100.000. Kowe sing saleh ngumpuli wis sakmono iki mahar 10 juta ya mbok jaluk. Betapa buruknya kita, maksudnya betapa buruknya kita. Wong dolem bare-bare narik kembali kok iki wong saleh. Wah, kira rasa tersinggung biasa lagi ilmu. Jadi pengeran pun apa ngamuk uang dibanding wong dolim. Jadi sebenarnya gue takut kan, hak ikut kan gue wani mati demi bak. Nak gue menirawani dibanding no geng Cina. Mana sekali-kali umpama aku rokokan rokin tak kon nyumet rokokku. Geng Cina wae nak nyumet rokok di semen anak buaya. <laughs> Mulane tawono Gus, gue rokok uga gelap. Apa rokok di semen anak buaya tak takut. Nang hmm, jati mure enak Gus jadi Gus mulyane nganti ini Ya tapi kok geng Cina. <laughs> Geng Cina gak perokok ora sing nyemetno. Tapi cara kula setuju. Tapi yo ya kadang-kadang aja terus menerus. <laughs> itu pernah ada satu kejadian, ada seorang pejabat itu kalau Sewan Ki Bisri kan pintu dibuka. Ki Bisri apa ya, Gus Mas, apa ya, Gus Mas, apa Mbah Khalid. Pejabat kan pintu dibuka, apa kok dibuka. Begitu mulianya pejabat itu di Indonesia. Saya ketika KPK maksudnya sing ijek normal kan lampu dibuka. Mbak Bisri ku mau nak ulama ku kalah mbak pejabat. Ini kisah nyata. Jas ono sing gawa kan, ya jas jas ning kono senane nganggo jas. Bareng ning ngarep pintu, <laughs> tangane daplan kan. Terus ana santri sing nggo. <laughs> Dadi jas itu digono. Ya misalnya Mustafa nggono kanan rukin wiru. Digono cari pejabat. Wah, cek kalah mulya. <laughs> Aku cari menjajal sekali-kali. Tapi gue harus ganteng mau sing nom ngene gue udah kan iku sopo. Waktu saya kira anak penderek tua udah anggap tokoh spiritual. Nggak tersusun jadi hoax. Ternyata gue sebab butuh paranormal. Gue ada sing ganteng sing nom, jadi dianggap ajudan apa? Nah tuh dianggap apa? Paranormal. Lan aku ora tau lho ngombe Mustafa dianggap dianggap oh ternyata di balik hebatnya Gus Bah di belakangnya ada paranormal. <laughs> Itu tenan. Jadi teror seperti itu itu penting. Akhirnya pejabat ngerti. Cek kalamul. Utusannya Raja Persi, Raja Romawi itu masyur. Pernah intelijennya itu datang ke Rasulullah untuk ngecek kekuatannya kanjeng. Iku sok itu gara-gara. Dikira kan ya seperti tujuh apa tujuh lapis pengamanan normalnya dalam raja-raja dulu itu ya mulai dulu ya ada sistem pengamanan presiden ya tujuh lapis apa pengaman buarang intelijen delok kanjeng nabi Nabi nak wudhu, itu rebutan. Hatta kadu yak tatilun. Sahabatnya hampir perang mau demi rebutan bekas wudhunya kanjeng. Terus Nabi kadang itu. Ngidu itu kuwabe rebutan terus bekas itu Nabi digorau. Lha nganti tukaran Mustafa mbek Ruhin perkara rebutan idone Kanjeng Nabi. Terus Nabi potong, potong rambut diterus, Jadi dia menyaksikan ketika Nabi nyun sewung itu, Nabi potong rambut, Nabi bu, pas potong rambut, orang ceblok wis, gue <coughs> guys. Rambut sing wis pucuk kok. Waduh nglawan wong ini repot. Idune ra kok berceblok. <laughs> Apa meneh nyawane ngono maksude idune ora kok berceblok apa meneh. Wis larani-larani nglawan Muhammad larani wis ora mungkin. Dia dibela oleh orang-orang yang bahkan gak rindu rambutnya idune wis jeblok. Kok nyawane? Sementara kita perang tuh sinaah profesi karena bayaran ngono. Musa nekat ngono kan Paham? Jadi penting, teror ini penting. Ya jajal lah sini, kok jajal ini. Ya? Aku tak tunggu, tak tunggu jasa. <laughs> Pira regane nggih Fadil? Tak tuku tak tuku. Ngono ana tamu pejabat tapi nak musuh <laughs> kok darani lho kene. Golek sing nom lah ben ora darani opo? <laughs> Stok spiritual. <laughs> Mau jadi hoax repot. Di balik hebatnya Gus Bak, di belakangnya ternyata tokoh. Namun ini spiritual ora apa-apa, paranormal. Saya ulang lagi ya. Jadi repotnya kita kok ketemu pangeran itu tadi. Nanti orang soleh itu dibanding not yang nopo zolim. Misalnya wong dolim ku kuat domino ceki upio, cara wong nar cara wong rembang upio. Nah cara kene apa? Apa? Apa? Kira tahu upiuk kok roh apa? Apa? Eh beberapa roh biar kita soleh. apa gitu pak? Apa? Apa? Ceki kenapa Aku harus gue beling apa? Apa? <laughs> Awal. Kan? Rasa bobo soleh biasa wae. Celiwi, semoga oh, semoga domino tau apa. Iku melekan sungai neng gubukku gak masuk angin. Bareng ngaji bengi-bengi neng jopo ada masuk angin. Bek pangeran gak diregani. nih, masih ah, ngubek era masuk angin kayak ngaji nih. Dibully bek pangeran. Itu yang terjadi pada sahabat. Sahabatku perang, sono sing putung, ada yang kakinya putung ada yang terluka. Matur ya Rasulullah, kita semua ini begini karena belani jenengan. Nanti tangan kulo putung, sikil kulo putung. Ternyata itu gak diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah ambek pangeran dibuli saya saiki digojlok. Iyam saskum korhun fakut masal koma korhum mislu. Kue muni seneng aku luka wae kok sambat. Lawang kafir demi berhala wewani luka. Kue demi aku demi pangeran rawani luka. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu sakit karena perang, memangnya orang sakit, kafir gak sakit? Ya sakit, iku wani kok kok. Wani coba pengedar narkoba itu tantangannya ngadepi polisi. Masih persaingan antar bandar narkoba sendiri, gue wani ngedaro narkoba. Gue jadi kiai untuk tantangan sidik lahiran jadi wedi. Coba nanti kisah. Bandar narkoba demi keburukan saja toh nyowo, gue demi kebaikan Gak toh nyawa. Jadi makanya ini hisap paling berat itu nanti orang soleh dibanding not yang nopo itu paling berat. Mana kulo nu sering ngantos saniki kulo buatan pamer gitu. Dari naruhan ke sini kalau biasa ngebis, ya biasa berangkat sendiri. Biasanya kalau pemandangan gitu terus anak kulo mbak Hasan kadang ya Mbak E. Supaya terlatih bahwa semua itu perjuangan. Karena wong-wong badan narkoba wae ngedaro kemaksiatannya sedemikian ruh Masa kita nggak mengedarkan kebaik? kebaik. Tapi ya ada kiai nara diundang rata ko, Singundang sarateng syaratnya ngene. Itu apa-apaan. Bandar narkoba itu aktif loh menyebut pasar. Tapi kita orang soleh. Nyebar kebaikan ini ditimbali, diaturi, dihormati, nah orang tersinggung. Tak tekani aduh aduh jebule raro hae kiai. Sarap cara kula Ngamal ikhlas wahai. Pokoknya inna sholati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil. Sudah ikhlas saja. Bukan apa-apa, karena nanti kita ini dibanding wong dolim, tak jamin. Kalau sama ingin tahu dalilnya tadi, ketika sahabat mengadu luka dalam perang, orang diapresiasi pangeran malah digojok intakunu tak lamuna fa innahum ya lamuna kama tak lamun pakai hamzah ya. dari kata alim alim itu sakit ya tidak pakai ain tapi pakai apa Hamzah ya karena maknanya sakit. Jika kalian merasa sakit ketika perang, orang-orang kafir pun ya sakit. Namanya perang kan ya sama-sama luka. Toh kamu punya kelebihan watarju minallah malayarjun. PKI wani perang, padahal demi sesuatu yang nihilisme, murati pangeran. Mosok wong Islam rawani perang demi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lan gua boten ngeluh. Kalau nuruti kecewa beberapa kecewa di murid ini kira kecewa kecewa. Tapi nak elegi ke perintah Allah alhamdulillah. Allah alhamdulillah. Sofyan Asauri udah diwali ruang sama suwiri dan wakil kok gue boten biasa wiri dari Sofyan Asauri. Tapi dia punya penemuan ilmiah yang luar biasa. Kira-kira nak geng Cino, nggak neng TV loh kan, geng Cino. Iku nak majikannya turu dijogo gak? Kira-kira dijogo. Urung dicelok itu tempe pengawale. Sewangar-sangar bisa tatonan. Kowe gelem ngono kan aku turu kok suwe jogo. Jenggot aku mah darane tolak santet. Apa dipacai iya? yo? Celananan dasinan terus. Koyok pengawal presiden wis ben. Rungono ya. Cina itu kira-kira bose turu itu dijogo. Napa? Sufyan Asauri itu sederhana. Dia jadi wali itu sebabnya lucu. Dekne mesti dok masjid sedurunge azan. Sebelum azan. Jadi agar misalnya azan kurang 10 menit. Sofyan Asori yang terkenal alim itu gurunya Imam Syafi'i. Di antara guru beliau kan namanya Sofyan apa? Asori. Imam Malik itu hanya di antara. Malah yang membentuk banyak Imam Syafi'i termasuk Sofyan Asori dan Sofyan bin Uyainah. Itu sebelum 10 menit atau sebelum 10 menit sudah di masjid. Ya dene biasa nih masjid dene wong alim dari ya, rapati wiridan kunani kuno wong alim rapati wiridan sinau ya mutolaah ya. Dan itu ya wiridan jadi wiridan wong alim seperti itu. Ditanya, kenapa kamu gitu ya? Aku ora kepengin dadi kawula sing elek. Yaiku moro nenteni diceluk. Ya saya misalnya gini, saya misalnya sebagai kiai, ada orang lagi ya, saya misalnya sebagai kiai yang menugaskan Mustafa tiap jam 7 itu nyapu dalam. Saya ulang lagi ya, saya misalnya jadi kiai yang punya dalam atau pembantu lah, khotim kalau dalam bahasa pondok, nyapu jam 7. Setiap jam 7 Mustafa Nunggu saya panggil ke situnya. Bos nyapu, gim. Nara dipanggil ya rono, angger gim. Itu pembantu buruk apa baik? Yang datangnya nunggu dipanggil. Buruk. Harusnya dia kalau tahu tiap jam 7 nyapu ya sebelum jam tujuh sudah stem stamping. Jadi selain Sauri, saya malu sama Allah. Moro masjid ngenteni diceluk haya alal sholat. Ayo sholat. Gara-gara itu kan satu logika. Gampangannya Buruai wong fasek wae setempe sebelum dipanggil. Ini buruai pangeran Moro masjid ngeteni diceluk, malah ngeteni komat barang sebagian, paham? <laughs> oh, itu satu hal yang nyuwun saya udah baik. Nah kenapa tidak apa-apa? Ya sangi api aneh pangeran, sangi api aneh pangeran. Ya sama ini kan gak apa-apa, mereka sangi api aneh pangeran. Tapi sana sore itu begitu cara menganalogi ibadah. La takun kal abdis suke jokoyok budak sing elek. Moro majikane ini di Kan sudah rutin kalau duhur Allah manggil kita. Kalau asar, kenapa kita nunggu di panggil? Harusnya stamping. Itu pikirannya Sufyan apa? Asal malah ini dilatih. Senajan contoh kamu udah harus paling tidak siap-siap lah. Paling tidak apa? Siap-siap. Misalnya setelah azan ya sudah siap-siap, pakai baju bersih, sudah wudhu. Eh, dalam konteks mutahayyik li sholat bahwa kita benar-benar siap Iya. Makanya ya tadi kita ini malu sama kelompok yang buruk di luar kita, di luar sana. Ternyata kelompok buruk ini punya sistem organisasi yang sehat, ketuanya dimanja untuk setoran, rokok wae ono sing nyumetno. Ya Tara. Keamanannya dijaga. Lah nanti kita ngadepi kiai kamu akan ditanya itu sama Allah. Agar kebantah ditakoi. <laughs> Jadi Allah bikin keburukan itu untuk pembanding. Apa? untuk pembanding. Makanya Nabi ketika para sahabatnya ngeluh atas itu semua, malah juga cukup pengiran apa? Iyam saskum korkun fakod masal koma korhum Jika kamu luka karena perang, orang-orang kafir juga luka. Jika kamu dalam niai ada masalah, memangnya badan narkoba agak ada masalah. Jika kamu mengedarkan mazhab ahli sunnah ada masalah, memangnya pengedar narkoba agak ada masalah. Toh mereka dalam segala kesalahannya berani resiko. Kamu yang katanya orang baik, harap-harap gajarannya pengiran, kamu takut resiko. Ini apa-apaan, terus pengiran ini apa-apaan. Nanti di antara hisab Allah terberat adalah apa? Orang soleh dibanding Allah. Nung dolim. Yo yo rada ngeri, tapi ya hukum-hukum pengiran. Nanti lo rai-rai ini itu melasan kita wis. Jadi mengenai kalau nunggu semenang, jenenge ngaji seneng sekolah anggap mawon. Jika orang-orang buruk saja menyebarkan keburukannya. Orang mengedarkan narkoba itu kan menyebarkan apa? Kenapa kita orang baik tidak berani menyebarkan kebaikannya? Dan mereka dalam menyebarkan ada risiko berani. Kenapa kita tidak punya keberanian dalam menyebar kebaikan? Karena nanti ini jenis yang nggak diapresiasi Allah. Kalau kita ngeluh itu apa? Jenis yang nggak diapresiasi Allah. Jadi kan ngeluh malah dibully ke pangeran. Gayamu dan gayamu raimu, Kusuk jebule. Ya, cemen. Yo, ya, wani kan yo. Ya? Lama-lama tak tuku jas ya apa? Gue enggak ono gue kan. di nang keliru rumah. <laughs> Ratau tau jas. Malah nggoknone kuwale. <laughs> Aku ya kadang kepengen jadi kayak gaya ini kadang-kadang ya kepengen. Gue pengen. gue menandingi di luar sana wong kok cek gaya nih. Aku kadang-kadang kepengen kan. Mbak mobil kesibukan si no pintu. Ben di luar sana kan ya begitu. Sekali-kali kan, ya, kapan-kapan ya. Oh, ya seragamnya ya pas pampres. <laughs> Nah kiai saya kan sana banser ya, gaya ya. Wah oh, bolak balik agar pengajian. Terus dikal banser dak, waduh malah bingung. Kalau nu kesuwen jadi sufi, jadi nganti nopo ganti selera kalau. <laughs> Rodo rodo error kalau masalah selera nu rodo masalah kalau. Tapi ini cerita saja. Jadi kalau ada kiai yang kerso dikawal, kerso dihormati, ki rasa gede. Husnudon, biaya-biaya di luar sana kadang orang diperlakukan sedemikian terhur. Masa kira ridon ada orang soleh dilakukan apa? terhur. Tapi ada kiai-kiai yang milih sufi hidup lo profil saja, sana dia monggo, mereka orientasinya akhirat sehingga ada kepikiran harga diri dunia dunia. yang legowo lo coba terus hasut ke sufi gedeng kiai yang terhormat utak kok lah ngono. Wong seneng terhormat, gedeng wong lu profil ini zillatul ilmi. Ini kehinaan bagi ahlul ilm. Ahlul ilmi kok dibaro, ya rasa kritik-kritikan ngono. Sebenarnya ketemu pangeran sing selamat itu wong ikhlas tok. Wong ikhlas itu secara kecangkeman, paham ya? Biasa wae roh dunia biasa. Ya Allah nih orang sampean biasa. salah bener ya rata pikir biasa. Ora tak pangeran hak matem salah kok mbok barno. Lah mun kertas wis mun jenengan tulis mun bakat salah. <laughs> Salamu mbek tulisamu nek ape salah dhisik ndi? Dhisik tulisamu banyak wis. Rai salah harus ditulis nih lama. <laughs> Rai salah. Dan kesehariannya selalu menambah kesalahan. Ditulis biar pengiran. Nah sinyal apa to piye? Gua andal Gofur Rohman tapi aku pengiran sing akeh nyepu. Semoga-moga kau lebih ngono. Mengenai dungo istighfar Faufirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Salah kita ini banyak, tapi tetap kita berharap sepurane pengiran karena Allah yang zat sing akeh napa nyeburane. Bukan karena kita melakukan kebenaran yang ideal, tapi karena Allah memang akeh sing akeh nyepu nyepuran. Masyur hitungannya Nabi Nabi Allahumma ilam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun antab luhoni. Ya Allah, jika kebaikan saya tidak layak untuk mendapatkan rahmat engkau, rahmat engkau tetap mampu, tetap layak untuk mendapatkan kita. Kebaikan kita mungkin tidak cukup untuk memasukkan kita masuk suar. Karena sebagian tidak ikhlas, sebagian profesi. Saya ini kayak dakwah. Orang mesti ikhlas, kadang profesi. Nah orang waya dakwah itu ya rodok rapat di duit. Nak musim dakwah duit ya. Itu kan rodok, rodok profesi. Kau gedeng ya keliru. biasanya nyebar Islam ya sing jenis ngono Mesti jenis ikhlas malah klunak-klunok yang ngomak. Repot manjen zaman akhir. <laughs> sing semangat rodok profesi, sing ikhlas modelnya terus klunak-klunok yang ngomak. Ya sudah, semuanya itu masalah. Tapi rahmatnya Allah menjadikan semua itu gak masalah. dadeno tetap di sepura Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui Nabi nak ngendikan ya, ya Nabi atau ulama lah. Ini yang jelas riwayat lah. Anna suhalka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun. Cik wal mukhlisuna ala khotorin alim. Manusia semua rusak kecuali orang alim. Walam alim juga nanti rusak kecuali yang bisa melakukan ilmunya. Yang bisa melakukan ilmunya juga rusak kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun ala khotorin adim dalam bahaya yang besar. Karena rata-rata penyakitnya nyun seorang ikhlas itu kan dakwah gelem, betira ikhlas. Tampil gak gelem betira ikhlas. Akhirnya ada kekosongan dalam menyebarkan kebaik, kebaikan. Sehingga ikhlas semangat, tapi uteknya duit. Nanti nak pengajian ada berapa? Satu titik. Wah ada sumbut minimal empat titik. Iku kelakuan dai tak kelakuan pedagang. Tapi kayak cuma ngenyak kualat kan aku ya. Nah aku barno ya gak pati kualat aku lah. Nah aku ya jongke gak level. Ngeritik ya butuh level. Batem ra cukup nak melo ngeritik. Ya sudah, tapi kamu gak boleh benci. Piye-piye itu yang menyebarkan Islam. Tapi tidak usah kamu dukung tradisi itu ya sudah ben kersane pangeran. Kowe dukung mau ikhlas, jebule tadi kelunak, kelunak. Makanya Nabi masih mengkritik orang ikhlas pun masih dikritik wal mukhlisuna ala khotorin azim. Orang ikhlas pun pada bahaya yang Coba kalau semua orang mengklaim ingin ikhlas, kemudian dakwah gelem medira ikhlas, khutbah gelem medira ikhlas, mulang gelem medira ikhlas. Betapa agama ini menjadi kosong karena semua menarik diri untuk tidak ngambil sikap menyebarkan agama. Mergo jari cek ngaji bab ikhlas, ya ora barbar. Utek kowe elek ngaji. Ya sudah biasa saja, yang biasa dakwah profesi ya tetap dakwah. Engkau nak manja dene umat Nabi tetap ikhlas ya. Misalnya titik empat ikhlas itu is lumayan, no? Kira usah terus sudon. Kok mungkin ikhlas ngomong niku? Sudon haram dul dul. Ya jelas ya, paham? Paham, alhamdulillah. Paman mengkoti nih wong tabat tobat sapa man ila wa alam taubatan kelan tobat nasuan kang bersih an sama no lalekno sapa Allah wa hafidhihi ing wong tukang loro sing jaga man sing terkenal ya jenenge Raqib Mbok kok ora jenenge mbok konti ya, ora roh wa jawari kau ana kota neman wa fiko al arti lan bumi-bumi kabeh no kulaha yes ya kabeh art no khoto yahu ing salai wong wa bau lan dosa nih wong rawu Abu alhamdulillah himil almi dan muntalir wa mablaghur ridha wa zinatal ard alhamdulillahi mil al mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ard alhamdulillahi mil al mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ard alhamdulillahi mil al mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ard alhamdulillahi mil al mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ard alhamdulillahi mil al mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ard min al mizan, muntalilam Wa mablaghur ridha wa zinatal arsh